Kita uh, sampai di hadis yang ke-21 masih di bab tentang khatamun nubuwah stempel kenabian hadis yang ke-21 berkata al-imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi haddatsana Abu Ammar al-Husain bin Huraitsin al-Khuzai qala haddatsana Ali bin Husain bin Waqid qala haddatsani abi قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله تعالى عنه يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا فقال صدقة عليك وعلى أصحابك Faqala irfa'ha fa inna la na'kulus sadaqah. Qala farafa'aha faja'al ghada bimithlihi. Fawada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadha ya Salman? Faqala hadiyatun lak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ashabihi ubsuqu <clears throat> ubsuqu thumma nadhara ila al-khatam ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة Faqala Umar ya Rasulullah ana gharastuha fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagharasaha fahamalat min amiha Kata Al-Imam At-Tirmidzi haddatsana Abu Ammar Al-Husain Ibnu Huraitsin Al-Khuzai menceritakan kepada kami Abu Ammar Husain bin Huraits Al-Khuzai Al-Khuzai nama kabilah qala beliau mengatakan haddatsana Ali bin Husain ibni Waqid menceritakan kepada kami Ali bin Husain bin Waqid Ali bin Husain bin Waqid uh, termasuk rawi Kutubul Arba'ah Sunan Abu Dawud Tirmidzi Ibnu Majah dan Nasa'i dan juga termasuk rawi Imam Bukhari di kitab Adabul Mufrad. Jadi Imam Bukhari tidak menyebutkan atau tidak membuat nama beliau di Sahih Bukhari. Kemudian qala haddatsani beliau mengatakan menceritakan kepadaku Abi Husain bin Waqid. Husain bin Waqid sama ya, beliau juga uh, rawi kutubus sitah kecuali Imam Bukhari. Husain bin bin Waqid. Jadi Imam Muslim, Nasa'i, Numajah, Tirmizi dan Abu Dawud meriwayatkan hadis beliau kecuali Imam Bukhari di Sahih Bukhari. Beliau seorang imam, Imamul Kabir, seorang imam yang besar, qadi muru wa syaikhuha. Qadi di e, wilayah Muru, Muru itu sekarang termasuk negara Turkmenistan. Turkme, Turkmenistan ya. Termasuk pecahan Uni Soviet Yugoslavia. Wa dan syekhnya Abu Abdullah Al-Qurashi. Di antara cerita yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi jadi Husain bin Waqid ini disebutkan di Syiar Alamin Nubala kana yahmilul hajah minas suq. Beliau selalu membawa keperluan beliau dari pasar. Jadi beliau beliau bawa sendiri keperluan beliau dari pasar. Tidak menyuruh orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW, alaihi kalau beliau bisa membawa barang beliau sendiri maka beliau beliau bawa. Karena yang berhak membawa barang itu pemilik barang, bukan orang lain. Kemudian qala haddatsani abi kata Ali bin Husain bin Waqid menceritakan kepadaku ayahku yaitu Husain bin Waqid. Jadi kalau e, istilah lataiful isnad atau keindahan sanad hadis ini hadis ini diriwayatkan ol, diriwayatkan oleh anak dari bapaknya. Anak dari bapaknya. Riwayatul ibni anil ab. Riwayat anak dari abahnya. Terkadang ada juga kita temukan dalam satu sanad hadis itu riwayatul ibn riwayatul ibni an abihi an jaddihi dari anaknya riwayat anaknya dari bapaknya dari kakeknya anak cucu anak kakek ya meriwayatkan hadis Husain bin Waqid kemudian qala haddatsani Abdullah ibnu Buraidah Beliau mengatakan memberikan hadis kepadaku Abdullah bin Buraidah. Abdullah bin Buraidah anak Buraidah ibn Husayb. Buraidah salah seorang sahabat, anaknya ada dua orang yang mereka dua-duanya ahli hadis dan seorang imam, Abdullah bin Buraidah dan Sulaiman Ibnu Buraidah. Dua-duanya kembar, dua-duanya ahli ahli hadis. Abdullah bin Buraidah seorang tabi'in Imam Zahabi mengatakan al-hafiz al-imam, seorang hafiz yang bergelar hafiz, kemudian seorang seorang imam. Syekh Muru wa qadhiha sama. Syekh wilayah Muru Turkmenistan negara sekarang. Wa qadhiha dan qadhinya Abu Sahal al-Aslami al-Marwazi. Kemudian qala sami'tu abi dia mengatakan saya mendengar dari ayahku. Jadi di sanad ini dua orang anak yang mana dia meriwayatkan dari ayahnya. Yang pertama Ali dari bapaknya Husain, yang kedua Abdullah dari abahnya Buraidah. Buraidah termasuk salah seorang sahabat. Yaqul dia mengatakan Ja Salman al farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang Salman Al-Farisi menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinah ketika Nabi datang ke kota Madinah. Salman Al-Farisi. Al-Farisi berarti orang orang Persia. Ketika Nabi datang ke kota Madinah bima idatin 'alaiha rutub dengan membawa baki. Baki itu ya wadah wadah ya atau apa bahasa Banjarnya baki itu apa nampan ya semacam nampan alaiha rutob yang di atasnya ada kurma rutob Insya Allah semua tahu apalagi yang berjual ya Allah <laughs> jadi kurma rutob itu kurma yang kan ada istilah rutob ada istilah tamar tamar diartikan apa kurma tapi kurma yang sudah matang yang sudah masak, sudah keras itu namanya tamar. Sebelum memasuki fase itu namanya rutop. Dia sudah masak tapi lembek dan sudah manis. Itu namanya rutop. Lebih jelasnya tanyakan yang berjualan. Dan ini yang biasa kalau kita ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram buka puasa dengan dengan rutop ya. Manis dan dia lembek Kemudian fawadha'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka dia meletakkan baki atau nampan yang berisi rutop tadi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala maka Rasul bertanya ya Salman ma hadza wahai Salman apa ini Kemudian Salman menjawab, "Shadaqatun 'alaika wa 'ala ashabik." Ini adalah sodokah untuk engkau dan untuk sahabat-sahabat engkau. Faqala maka Nabi mengatakan irfa'ha angkat kurma tadi. Nabi tidak tidak mau mengambil sedekah. Fa inna la na'kulus sedekah, maka sesungguhnya kami tidak memakan sedekah. Nanti ulun sebutkan perbedaan antara sedekah dan hadiah. Faqala farafa'aha, maka Salman mengangkat kurma tadi enggak jadi al ghada bimithlihi, maka datang lagi Salman besok harinya dengan membawa kurma rutok di atas apa baki tadi atau nampan tadi. Kemudian doahu baina yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Salman pun meletakkannya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala maka Rasul bertanya lagi, "Ma hadza ya Salman? Apa ini wahai Salman?" Faqala hadiyatun lak. Ini hadiah untuk engkau. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam li ashabi, maka Rasul pun mengatakan kepada para sahabatnya, "Ubsutu bentangkanlah atau bentangkanlah tangan kalian." Maksudnya, silahkan ambil kurma tadi karena kurma tadi adalah statusnya hadiah bukan sedekah. Tsumma nazara ilal khatam. Nah, kemudian Salman melihat kepada khotam yaitu tanda atau stempel kenabian ala zuhri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang letaknya di punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi maka Salman pun beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa karena sebelumnya dia tahu karena dia termasuk ahlul kitab dia tahu mengenai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tanda khatamnya tahu, stempelnya. Kemudian Nabi tidak menerima sodokoh tahu. Nabi menerima hadiah, dia juga tahu. Nanti lu sebutkan lagi. Kemudian wakana lil Yahud, Salman ini dia adalah seorang budak bagi orang-orang Yahudi. Fashtarahu Rasulullah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bikada wakada dirhaman ala an yagrisa lahum nakhlan. Maka Rasul pun membelinya. Membeli Salman Al-Farisi dengan sekian dirham disertai atau disyaratkan juga an yagrisa lahum nakhlan menanam untuk orang-orang Yahudi pohon kurma. Maka fayamalu Salman fihi hatta tut'im. Maka Salman Al-Farisi bekerja dengan menanam pohon kurma sampai berbuah. Nanti lu jelaskan. Faqarasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhla, maka Rasul pun menanam pohon kurma kecuali illa nakhlatan wahidah, kecuali satu kurma, gharasaha Umar yang ditanam oleh Umar bin Khattab. Fahamalatin nakhlu min amiha, maka berbuahlah pohon kurma di tahun itu juga, walam tahbil nakhlah dan tidak berbuah satu pohon kurma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun bertanya, "Masya'nu hadhin nakhlah?" Apa yang terjadi dengan pohon kurma yang tidak berbuah tadi? Faqala Umar, maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, ana gorostuha." Wahai Rasulullah, saya yang menanamnya. Kada berbuah. Tapi ini tanam Nabi ber berbuah nanti akan sebutkan sebabnya. Fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqarasaha maka Rasul pun mencabut kurma yang tidak berbuah tadi. Kemudian Nabi tanam lagi fahamalat min a, min amiha. Maka pohon kurma tadi berbuah di tahun itu itu juga. Jadi hadis ini <clears throat> juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan sanatnya oleh Al Imam Al Busiri dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Ulun ulang penjelasannya, penjelasan dari Syekh Abdul Razak uh, di sini disebutkan tentang Salman Al-Farisi. Ulun bacakan. Kana min khabari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an dunuwi bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara berita tentang Salman Al-Farisi bahwasanya beliau sudah mendengar tentang dekatnya dibangkitkan seorang nabi. Jadi jauh-jauh hari Salman Al-Farisi sudah tahu bahwasanya akan dibangkitkan seorang seorang nabi. Ciri-cirinya wasami'a bi ba'di alamati nubuwwatihi dan dia juga mendengar sebagian tanda-tanda kenabian nabi ini. Nah, di antaranya adalah wa anna minha annahu yaqbalul hadiyah. Di antara tanda-tanda kenabian yang diketahui oleh Salman Al-Farisi bahwasanya nabi tersebut menerima hadiah. Dia sudah tahu bahwasanya nabi ini menerima hadiah wala yaqulus sadaqah dan tidak memakan sedekah. Jadi sudah tahu dia Nabi menerima hadiah dan tidak memakan sadaqah. Wa anna baina katifaihi al-khatam dan di antara dua bahunya ada stempel kenabian. Wa kana yataharra radhiyallahu taala anhu an yalqahu dan san al-Farisi mencari-cari khatam tadi, stempel tadi ketika beliau bertemu dengan dengan Nabi. Jadi ya sini. Jadi memang sengaja dia mencari-cari khotam atau stempel tadi dalam rangka membuktikan tentang kenabian, tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Wa maka makanahu dan dia juga mencari tempat stempel tadi. Ternyata letaknya di antara dua dua pundak. Balka namaji uhu ilal Madinah taharriyan lidzalik. Bahkan kedatangan Salman Al Farisi ke kota Madinah dalam rangka mencari cari stempel tadi. Jadi memang Salman Al-Farisi datang ke kota Madinah untuk mencari stempel kenabian. Nah, jadi uh, eh, ulun-ulang lagi dari awal penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Di sini disebutkan datang Salman Al-Farisi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad datang ke kota Madinah dengan membawa baki atau nampan yang berisi rutop. Ya, rutop. Kemudian beliau letakkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Rasul bertanya, "Ya Salman mahada Wahai Salman, apa ini? Jadi pertanyaan Nabi apa ini bukan bertanya jenis kurmanya. Kenapa? Karena ketika ditanya, Salman langsung menjawab sodokoh. Bukan ini kurma apa? Kada. Jadi Salman Al-Farisi tahu maksud dari pertanyaan Nabi tadi. Kenapa? Karena beliau sebelumnya tahu tanda tanda kenabian adalah tidak menerima sodokoh dan menerima hadiah. Salman menjawab, sodokatun alaika wa ala ashabik. Ini adalah sodokoh untuk engkau dan untuk sahabat-sahabat engkau. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, "Irfa'ha, angkat kurma tadi." Fa inna la na'kulu shadaqah, maka sesungguhnya kami tidak menerima shadaqah. Kata Syekh, fahadhil alamatul ula zaharat di Salman annahu sallallahu alaihi wasallam la ya'kulus sadaqah. Ini adalah tanda pertama di antara tanda-tanda kenabian yang nampak kepada Salman bahwasanya Nabi tidak makan sedekah. Karena Salman sudah tahu sebelumnya Nabi tidak menerima sedekah. Nah, kemudian di sebagian riwayat hadis yang ter, yang terlarang untuk menerima sedekah itu Nabi atau para sahabat juga. Nabi dan keturunannya. Dalam sebagian riwayat Nabi menyuruh para sahabatnya untuk memakan kurma tadi dan Nabi menahan untuk tidak makan untuk dirinya sendiri. Kan di sini disebutkan irfa'ha fa inna la shadaqah. Angkat maka kami tidak makan sedekah. Bukan berarti kami bersama sahabat tidak, tapi saya bersama keturunan saya. Dalam riwayat yang lain, Nabi menyuruh sahabatnya untuk makan dan beliau tidak tidak makan karena status kurma tadi adalah Sodokoh bukan hadiah, bukan hadiah ya. Kemudian Fajah al-Ghad bimislihi datang lagi Salman al-Farisi besok harinya dengan keadaan yang sama yaitu membawa satu nampan kurma rutop tadi. Kemudian beliau letakkan di hadapan Rasulullah saw maka Nabi bertanya, Mahad ya Salman? Apa ini wahai Salman?" Faqala maka Salman menjawab hadiyatun lak, hadiah untuk kamu. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ashabi, maka Rasul pun mengatakan kepada sahabatnya ubsutu ambillah atau rentangkanlah tangan kalian. Silahkan ambil kurma kurma tadi. Apa perbedaan antara sodokoh dan hadiah? Kenapa Rasul tidak menerima sodokoh dan kenapa Rasul menerima hadiah? Eh, dijelaskan oleh para ulama. Sebelumnya apa pengertian sodokoh dan hadiah? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid yang kitabnya kita baca di subuh Jumat Satkirullah Kaifa Amalahum Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid termasuk salah seorang murid Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Nah, beliau menyebutkan makna dari sodokoh. Apa perbedaan antara sodokoh dan hadiah? Kata beliau anna sadaqah tu'ta lil fuqara wal muhtajin wal muhtajin lisaddi hajatihim. Kalau sadaqah itu diberikan kepada orang-orang fakir dan orang yang berhajat untuk menutup hajatnya. Kalau sadaqah artinya dia diberikan kepada orang-orang fakir atau orang-orang miskin dan orang-orang yang perlu untuk menutup keperluannya. Wa yaqsidu biha sahibuha wajhallahi ta'ala. Dan orang yang bersedekah ketika bersedekah dia berniat untuk mendapatkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi an yuqsad min ghairi an yaqsida an takuna fi syakhsin muayyan. Jadi sedekah itu tidak dimaksudkan dikasihkan untuk orang tertentu saja. Tapi siapa yang fakir, siapa siapa yang perlu untuk menutup keperluannya, maka dikasih sedekah. Jadi kalau seperti ini misalnya ulun punya istri. Istri ulun sudah punya banyak baju. Lalu ulun memberikan baju. Itu namanya hadiah kah? Hadiah. Karena dia tidak tidak perlu Beda halnya misalnya ada orang pengemis misalnya dan dia kelaparan minta makan. Maka kita kasih pemberian dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih karena dia perlu. Itu namanya sedekah apa hadiah? Sedekah. Dan sedekah di antara maknanya adalah makna tarahum, makna belas kasih. Kenapa kita memberikan sedekah? Karena kasihan. Beda dengan hadiah, maknanya ikram. Kenapa kita memberikan hadiah? Karena memuliakan orang tersebut. Tapi kalau makna hadiah itu kan sodokoh yang diberikan kepada orang fakir, orang miskin, dan orang yang perlu, orang yang berhajat untuk menutupi hajat hajat dia. Dan tidak mesti uh, apa sodokoh itu untuk orang tertentu. Tidak siapa yang perlu maka dikasihkan sedekah. Adapun hadiah, fala yushtaratu an lil fakir. Hadiah ini lebih umum. Dia tidak disyaratkan diberikan kepada orang fakir. Bisa orang fakir atau tidak orang fakir orang kaya. Bal tu'ta lil fakir wal ghani. Bahkan bisa diberikan kepada orang fakir atau orang orang kaya. Makanya hadiah ini maknanya adalah makna memuliakan. Contoh misalnya Ustaz Farhan ya, punya banyak baju jubah misalnya. Lalu ulun kasih jubah. Itu namanya hadiah karena dia tidak tidak perlu hadiah. Min babil ikram karena dia karena saya memuliakan Ustaz Farhan maka saya kasihkan baju bukan min babit tarahum karena kasihan kada tapi karena memuliakan wal qasdu minha at-tawaddud ilal mahdi ilaihi wa ikramih. Dan tujuan memberikan hadiah adalah karena rasa kasih sayang dan memuliakan kepada orang yang diberi hadiah. Makanya Rasul mengatakan tahadu tahabu tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian saling mencintai. Kita memberikan hadiah kepada seseorang karena dilandasi sayang kepada orang tersebut dan dilandasi ingin memuliakan orang orang tersebut. Walaupun kita memberikan kepada orang orang kaya. Ini hadiah pian. Bukan berarti itu sodokoh, enggak. Karena dia tidak perlu kepada pemberian tadi. Jadi sekali lagi, kalau sodokoh itu diberikan kepada orang fakir, orang miskin, dan orang yang perlu kepada barang tersebut, tapi kalau hadiah umum, umum ya, tidak disyaratkan kepada orang fakir saja, bahkan kepada orang yang kaya, tidak perlu kepada pemberian tersebut, karena kita memberi hadiah dalam rangka sayang kepada dia dan mem dan memuliakan kepada orang-orang tersebut. Nah, di sini Rasul tidak menerima sedekah. Nah, para ulama memberikan penjelasan atau hikmahnya kenapa Nabi tidak menerima sedekah. Disebutkan li'annas sadaqat awsakhun li'annaha tathhirun lil mal. Kenapa Nabi tidak mengambil sedekah? Karena sedekah adalah ausakh, kotoran-kotoran seperti kotoran ya, yang mana dikeluarkan untuk mensucikan harta. Kenapa kita bersedekah? Karena untuk mensucikan harta kita. Seakan-akan itu seperti seperti kotoran. Dan Rasul dan keturunannya ahlul baitnya tidak menerima sodokoh. Ya, karena sodokoh adalah seperti kotoran yang dikeluarkan untuk mensucikan harta. Dan di antara makna zakat apa? Sodokoh. Ya, jadi sodokoh itu di Al-Quran terkadang maknanya adalah zakat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah wahai Muhammad sebagian dari harta mereka so, sebagai sedekah, sebagai zakat yang dengan zakat tadi engkau mensucikan dan membersihkan mereka. Jadi selain sedekah, zakat pun Nabi dan keturunannya tidak mengambilnya. Nah, di antara uh, hikmahnya lagi, Rasul tidak mengambil sodokoh dikarenakan syarafun nubuwah wartifa'u maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sa'iril khalqi. Kemuliaan seorang nabi, kemuliaan seorang seorang nabi karena statusnya sedekah adalah kotoran yang diberikan kepada orang dalam rangka membersihkan harta dan nabi adalah seorang yang mulia dan juga tingginya makom Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seluruh seluruh makhluk maka beliau tidak mengambil mengambil sodokah yang diberikan dari orang lain. Allah azza wa jalla alaihi wa ala alihi as-sadaqah hifdhan li makanatihi min an yartafi'a alaihi man huwa adna minhu bi sadaqatin aw zakatin. Maka Allah pun mengharamkan kepada nabi dan kepada keluarganya sedekah untuk menjaga pangkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjaga kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bahwasanya Nabi dan keturunannya ditinggii orang yang lebih rendah dari dari beliau dengan sodokah ataupun zakat. Dikarenakan syarafun nubuwah mulianya Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak mengambil mengambil sodokah. kemudian Al Imam Ibnu Hajar dan Imam Syaukani memberikan isyarat Kenapa Nabi tidak mengambil sodokah juga? Supaya orang-orang musyrik tidak mencela, tidak menyumpahi, tidak menjadikan ejekan ketika Nabi mengambil sodokah atau zakat. Jadi Allah menutup pintu supaya mereka tidak mengajak Nabi dan para keturunannya dari sisi ini dengan mengharamkan sodokah kepada kepada Nabi dan ahlul baitnya. Kita teruskan. Faja al-ghada bimithlihi, maka datang lagi Salman besok harinya dengan membawa baki yang berisi rutub tadi. Fawadahu baina yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau letakkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul maka Rasul bertanya, Maha Daya Salman, apa ini wahai Salman? Faqala hadiah tunlak Ini hadiah untuk untuk kamu. Hadiah dalam rangka menghormati orang yang diberikan, bukan mengasihi orang yang diberikan ya. Kemudian faqala Rasul Shallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan kepada sahabatnya, Ubusutu rentangkanlah tangan kalian. Silahkan ambil kurma-kurma tadi." Dan ini adalah tanda tanda kedua. Tanda pertama Nabi tidak menerima sadaqah. Tanda kedua, Nabi menerima hadiah yang sudah diketahui Salman sejak dahulu kala. Ya, sejak dahulu dahulu kala. Kemudian, "Tsumma nadhara ilal khatam ala dhuhri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi." Kemudian Salman Al-Farisi melihat ke arah khotam stempel tadi di pundak Rasul sallallahu Alaihi Wasallam faamana bihi maka Salman pun beriman kepada Rasul sallallahu Alaihi Wasallam dan ini tanda yang yang ketiga ada stempel letaknya di pundak Rasul sallallahu Alaihi Wasallam wakana lil Yahud dan Salman ini adalah ai kana raqiqan lil Yahud dia adalah seorang budak bagi orang-orang Yahudi jadi dia asalnya adalah seorang budak dari orang-orang Yahudi. Karena dia beriman dengan Rasul dan Rasul ingin dia bebas, fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza wa kadza dirhaman. Maka Rasul pun membelinya dengan sejumlah dirham. Dirham itu terbuat dari perak atau emas? Perak ya. Yang emas itu apa? Dinar. Dinar ya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, sa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam indal yahud an yukatibuhu ala miqdari minal fiddah wa an yagrisa lahum nakhlan. Nah, jadi Nabi berusaha kepada orang Yahudi tadi untuk mukatabah. Jadi ada istilahnya budak itu, budak ya. Ada istilahnya budak mukatab dan ada budak al mubaqat Budak mukatab itu budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya tapi dengan syarat tertentu. Jadi Nabi ingin mengatakan atau Nabi ingin uh, mengatakan kepada orang Yahudi berikan syarat kebebasan untuk Salman. Dan Nabi di sini ingin membebaskannya dengan sejumlah dirham tadi Kemudian bukan cuma itu dan juga dengan dengan jasa yaitu menanamkan pohon pohon kurma. Karena Nabi sangat ingin membebaskan Salman Al-Farisi dari dari perbudakan. Di sebagian riwayat berapa pohon kurma yang ditanam oleh Salman, Nabi dan sebagian sahabatnya? wajah fi badur riwayat an yagrisalahum mi'ataini au Atinah nakhlatin. Di sebagian riwayat Nabi Salman dan sebagian para sahabat itu menanamkan untuk orang-orang Yahudi 200 atau 300 pohon pohon kurma. Jadi banyak ya. Karena dalam rangka membebaskan seorang seorang budak yang masuk Islam yaitu Salman Al-Farisi. Fa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yu'inuhu. Maka Rasul pun memerintahkan para sahabatnya untuk membantu Salman Al-Farisi. Fa'akhadu yusa'iduhu bil fasail. Maka jadilah mereka membantu Salman dengan fasail. Fasail itu ada dua maksudnya. Yang pertama adalah anak pohon kurma yang ada induknya. Jadi ada pohon kurma, ada anaknya kemudian dicabut, ditanam di sekitar orang-orang Yahudi tadi. Dan juga ada maknanya, ya memang dia kurma yang kecil, tidak ada induknya, ada kurma masih halus, kemudian ditanam untuk orang-orang Yahudi tadi. Hada yu'tihi asyuran, ada yang sahabat menanamnya 10 pohon kurma. Wadha yu'tihi khomsan, ada yang sahabat yang menanamnya 5 5 pohon pohon kurma. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiru gharsatil kalfasail biyadihi hirsan ala itqi Salman al-Farisi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menanamkan anak-anak pohon kurma tadi dengan tangannya karena sangat ingin membebaskan Salman al-Farisi. Kemudian di sini disebutkan fayamala Salman fihi hatta tut'im. Karena Nabi ingin membebaskan Salman al-Farisi, dengan sejumlah perak tadi, kemudian juga menanamkan pohon pohon kurma. Maka fayakmal Salman fihi hatta tut'im. Maka Salman bekerjalah dengan menanam pohon kurma tadi sampai pohon kurmanya berbuah. Kenal harus berbuah ya, harus berbuah. Fakoros Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an-nakhla. Lalu Rasul pun juga menanam pohon kurma illa nakhlatan wahidatan gharasaha Umar radhiyallahu ta'anhu kecuali satu kurma yang ditanam oleh Umar fahamalatin nakhlu min amiha walam tahmil nakhlatun maka berbuah semua kurma kecuali satu jadi berbuah tahun itu juga berbuah dan disebutkan ini di luar kebiasaan berbuahnya kurma di tahun itu juga disebutkan di kitab yang lain syarahnya itu di luar kebiasaan dan disebutkan ini ada termasuk mujizatnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam karena beliau sendiri yang menanam. Satu yang tidak berbuah, siapa yang menanam? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian satu nabi mengetahui ada yang tidak berbuah, nabi bertanya, "Masya nuhadin nakhlah?" Apa yang terjadi dengan pohon kurma ini? Maka Umar pun mengatakan, "Ya Rasulullah, Ana goros Tuhan, saya yang menanamnya. Karena berhasil, karena di luar kebiasaan. Yang tumbuh sebagian tadi di luar kebiasaan. Rasul sendiri yang menanamnya. Fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fagorasaha. Maka Rasul cabut yang tidak berbuah tadi, maka Nabi tanam lagi. Fahamalat min amiha, maka berbuah di tahun itu juga. Jadi di sini ada dua mukjizat. Kan menanamnya ditanam dulu berbuah semuanya kecuali satu. Satu ini ditanam lagi, berbuah lagi, ditanam lagi, kemudian berbuah di tahun berikutnya. Jadi di sini ada dua mujizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena berbuahnya menyelisihi kebiasaan. Karena ingin sekali Nabi membebaskan Salman Al-Farisi. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, min al hikmah fi dzalik an al mu'jizah bi'it'ami jami'in nakhli siwa ma lam yagrishu biyadihi sallallahu alaihi wasallam." Kata Syekh Abdul Razak, barangkali hikmah fi dalam hal demikian, dalam hal Nabi menanam pohon-pohon kurma adalah dalam rangka menampakkan mukjizat dengan membuahkan semua pohon kurma. Kecuali satu yang tidak ditanam oleh Nabi. Mujizat yang lain yang tidak berbuah tadi Nabi cabut, Nabi tanam lagi sehingga berbuah di tahun itu juga. Jadi di sini ada dua dua mukjizat yang mana intinya Nabi saw sangat ingin membebaskan Salman Al-Farisi yang masuk Islam yang mana ketika itu beliau seorang budak orang-orang Yahudi disebutkan di sebagian riwayat Yahudi-Yahudi dari Bani Quraidah. Karena dulu di kota Madinah banyak orang-orang Yahudi termasuk di kabilah atau Bani Bani Quraidah. Kemudian eh, Hadis yang ke 22 yang terakhir. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Muhammad bin Bashar memberikan hadis kepada kami Muhammad bin Bashar yang bergelar bundar. Bundar artinya hafizul al-hafiz, menjaga atau memelihara. Karena beliau bundarul hadis, orang yang menjaga atau orang yang menghafal hadis. Qala haddatsana Bishr ibn al-Waddah memberikan hadis kepada kami Bishr bin Waddah. Qala beliau mengatakan Haddasana Abu Aqil ad dawraki Abu Aqil ad dawraki nama beliau Munzir. Munzir. An Abi Nadrah al awaki dari Abu Nadrah al awaki qala beliau mengatakan saat itu Abu Sa'id Al-Khudri saya bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yani khataman nubuwah. Saya bertanya kepada Abu Sa'id tentang perihal stempel kenabian. Faqala maka Abu Said menjawab, "Kana fi dhahrihi bab'atan nashizatan." Stempel tersebut di punggungnya bentuknya seperti bab'ah. Bab'ah itu qit'atun minal laham, seperti sepotong daging yang muncul. Seperti sepotong daging yang yang muncul. Jadi dia Mungkin seperti tato kalau dihapus itu seperti apa ya? Dagingnya muncul mungkin seperti seperti itu. Yang mana di riwayat yang sebelumnya bentuknya seperti telur burung merpati. Yang letaknya di tengah pundak tapi lebih ke sisi sebelah kiri. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga disebutkan Imam Suyuti di kitab Jami'us Shaghir dan dihasankan oleh Syekh Rabbani di kitab Mukhtasar Syama'il. Jadi di antara amaliyah Syahalbani, beliau banyak meringkas kitab-kitab. Termasuk kitab Mukhtasar Syama'ilun Nabi. Ada beliau ringkas sendiri. Jadi dua hadis ini yang kita bisa jelaskan. Yang mana kita masih di seputar stempel, stempel kenabian. Masih ada beberapa hadis satu hadis lagi ya, ya masih ada satu, satu hadis lagi. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Ini yang bisa ulun sampaikan. Kurang lebihnya mohon, mohon maaf. Semoga dengan membaca uh, dua hadis ini semakin bertambah kecintaan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin cinta berarti semakin mengikuti sunnah-sunnah beliau.